بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى قوله سبح اسم ربك الأعلى سبح يتأنا سيرون Sabih nyutekno sira isma rabbika ing asmane pangeran sira al a'la ingkang luhur. Yustahabu dan sunat nolil kori itu diwong sing mojo mojo surat tapi hisma rabbika, koro qoro'a tapi hisma rabbika al Ayakula yang kau ucap sopo korek utai wong api baru en sakwise tapi hisma rabbika al Ngucap subhana rabbiyal a'la ing dawuh subhana rabbi subhana rabbi kan maha suci pangeran ingsun al a'la ingkang maha agung subhana rabbi kan maha suci ingsun pangeran ingsun al a'la ingkang agung Kala ludawono du ing ikilah dawuh sapa nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala hu lan dawono ing dawuh sapa jamaatun sekelompok minas sahabat ing sahabat wa tabi'in lan biro-biro tabi'in alama ing atase perkara ya dikang bakal teko koma. Warwa yang rewanto sopo Ja'far bin Muhammad. Ini Ja'far bin Muhammad Bakir an abihi saking bapake Ja'far ini saya Zain Ali Al Abidin an jadihi qala dawuh sapa Ja'far. Dawuh ngaten. Innalillahi ta'ala saat iku kagungane Allah ta'ala malaikat ono malaikat. Allah kagungan siji malaikat. Yukalu kang den ucapno lalu kedhe malaikat apa fisko yail, jeneng fiski yail. Lalu kang tetep kedhe malakun sama niyata asyara, utawi duwe walulas alfa janahin apane ewune sayap. Malaikat niku gadah 18.000 sayap. Ma final janahi kang jarak antarane siji sayap wilal janahi maring sayap yang liya. Mati rotukum simi ati amin te radius jarak 500 tahun. Fakot toro mongko dadi gumrenjit lalu kebe malaikat apa khotirun siji gumrenjit. Gumrenjit saya ngerti. Hal takdir. Ono to iso mampu sopo uto hal takdir Ono to ikilah ngerti no mampu apa sama niata asyara janah wau. Antuk siro yang to iso ningal no apa ikilah wau. Wow. walulah sewu sayap yo al arsa ing aras jami aku ya sekabehane aras Faza sama penambahi hu ing ikilah malak. Sopo Allah wa taala asnifatan. Eng pira-pira sayap mislah kang sepadane walulah 18000. Di walulah 18000 ditambah persis walulah 18000. Pakana mengko iku dadi lau gede malak apa sitatu napa duwe 6 wasalatun alfajana. Jadi 18000 ditambah sing kalih tetes sinten telung puluh enam. Wah ini kulo ngaji tak niati di rumah, ini fotokopi kitab kulo. Wah nak saman ngusah tua tua dan nak mati u para pangeran. Jadi jelas, jadi urusan ngaji ke ulama urusan para nawak pangeran. Fakotoro, faza jahwa asnihatan mislaha. Fakana mengkono iku lahu sitatun wa alfa janahin. Ma binal jana ila jana kamsumi ati amin. Suma au hawahu ilaihi mongko nuli maring wahyu sapa Allahu Allah ilahi maring malak malaikat tau maring ayu hal malak kowe saiki wis duwe sayap 36.000 antir antune kelakuan tir terbang sira Barang dene terbang fatara mongko terbang sapa malaikat mikdaro isirina alfasanatin. Dene terbang pun rong dene rong puluh ewu ta. Jadi jumlah pun telung puluh enam ewu, dia terbang telung, pinter, piro saya rong puluh ewu Falam yablu mengkoro temu kota malak rok sako imatin ing salah sijine pucuk pucuk soko mingkoa imil arsi sangking piro-piro sakat arah arsi. Diwis terbang serong puluh ewu tahun dicek rong menyentuh arah. Dan pengiran ditambah itu madu apa mengkolo ingin nyekelno sop Allah Allah lalu maring hadal malak fil adini hati wal kuwati. Kekuatannya ditambah sayapnya ya apa? ditambah wa amara lan utus sapa wa ing hadal malak ayatiran terbang sapa hadal malak terus fatara mengko terbang sapa malaikat migdaro salasina alfasanatin ukra ing kadar 30 tahun sing liya Falam yasin mengko ratu mengko sapa hadal malak aidan kelawan maneh wes jadi kekuatannya ditambah saat ditambah tetep ora ya maksud kula ngeten padha-padha ratok siapene kok rupen ora usah terbang padha-padha <laughs> Nanti pada akhirnya solusi kita jadi wali itu gitu. Nah, si yakin rado ya rasa nopo. Terbang. Malah nani ngoyor tok. So, malaikat itu tak pikir yo ya, keliru. Malaikat rasa sekolah, malaikat ini buat nanti sekolah. Nak kekuatannya Allah ada di mana-mana. Ibu dunia rawus usah kepengen tuh aras. Masih orang bumi juga para kenapa? Ya, nanti nanti pada akhirnya jenengan saya ajari cara baca tasbih yang benar yang waris min Rasulillah. Karena saya punya sanad sampai Rasulullah lewat beberapa kitab termasuk kitab ini. Terus kitab ini karangan Imam Qurtubi termasuk imam besar dalam mazhab. Itu masyur sekali Imam Sinten Bon, barang terbang pun pinter mau kekuatannya mau telung pulau enam ribu sayap terbang ya rong pulau tahun balen ini telung pulau tahun itu tetap beratur arah Bareng seratok, Pak awak mau paring wahyu sama apa malaikat itu bisa salah paham dene ngirane mereka kurang sayap gitu. Dan anggar koratok dari nyongkone kurang apa Sayap, bebek kurang durasi waktune. jadi nyongkone dene ini gak tok berarti sayapnya kurang, durasi waktu nih, gitu apa Kurang. Ambil pengiran di bangsa paham-paham diterang lah berarti. Pak mau kemarin wahyu sapa apa apa ilahi maring malak. Mulane manusa kuwi ini luwih utama di bang malaikat. itu gampang paham. Ayo hal malaku he malaikat. Dari pengiran anginnya ngeten. Lautir lamun terbang siro ilan nafis sur nganti kiamat. Ilan nafis suri wae kowe umpama terbang terus nganti kiamat. Kalau satu long puluh tahun nganti nopo. Ma ajina ketika semertani sayap-sayap kemkabe wa kuwatika ilam lu ora bakal tumuka tak sako arsi engi sore arat ingsun. Jadi pengiran, mana ada tolong puluh tahun, gue terbang terus nanti kiamat, gak mantek-mantek, tetep orang nopo. akhirnya terus pakai lama kau dawai kau faham ngakoni subhana rabbiyal ala subhana mursiki subhana rabbi mursiki pengiran insun ala ala kang moro dulu faham dalam kau nirono sopa Allah sabi hisma rabbi kala ala pakai lama kau dawai sopa nabi sallallahu alaihi wa sallam ik'aluha sujudikum ik'alu gawe siroha ingga kalimat tohe wihitas sihat wiridan tasbih iki dadekno fi sujudikum ing dalam sujud-sujud sira kabeh. Fi sujudikum ing dalam sujud-sujud sira kabeh. Terus ngeten ge kula kula niku kitab niki nggih lembe, anjen kitab ini termasuk longkor. Tapi saya berkali-kali baca sarahnya Bukhari itu Ibnu Hajar al Asqalani Orang teralim dalam sarah kitab, sarah hadis ini Ibnu Hajar al Asqalani. Tapi meskipun demikian beliau itu paling sering merujuk Imam Qurtubi. Sering setiap beliau istidlal itu kolahul guru Dan ini kitab karangan Imam Sinten. Ketika pulau pelajari ada niat saya penjenengan. supaya jenengan kalau baca Subhanallah Rabbiyal Ala itu lebih dramatis, lebih dimaknai. Mergi asbabi nuzule wiridan subhan Rabbiyal Ala tenggene sujud. Ini luar biasa. Jadi itu rupa-rupanya malaikat itu dua sayap. Nanti sini dong. Saya kan ngitung kan, ngitung dua orang dua ngitung sayap malaikat. Berapa kan? Terbang ya kok. Sayapnya berapa? Walulah sewu. Terbang ya. Rong pulau tahun. Dibaleni meneh sayapnya didobelno durasi nih. ditambah. Dan kalau terang lagi masalah malaikat, saya yakin seyakin yakinnya. Malaikat yang saksi ya, kalau terang malaikat. Malaikat yang saksi ya, kayak Jibril, kayak mikael itu terpelajar sekali. Itu disebut malaikat nopo sahsia. Itu kita wajib iman nak tak dure menuso. Tapi malaikat nopo sahsia kayak Jibril. Saya nak malaikat matal, ini malaikat nopo? Masal. Malaikat ini ngeten ini gue jual kampo pun ora paham paham paham. Dia itu ngira nggak bisa terbang nyentuh aras karena sayapnya kurang karena kekuatannya kurang. Ya pengiran ditambahi meneh. itu 12000 jadi enam. Eh, songko durasi telompulon tahun belum nanti sudah tahun. Bareng gak iso dek nek dikirane kok ndak bisa Gusti. Sesuai pangeran wis perang no pisan ae. Kowe iku umpama terbang nganti kiamat iku tetep ra nentuk napa? Nah, ketika itu akhirnya malaikat itu mau ekor ternyata pangeran pancen Robbi ala ala Tuhan tuh maha tinggi maha tinggi itu artinya kesimpulannya itu nggak tertentu nggak mungkin digapai nggak mungkin apa tertentu jadi artinya malaikat kepengen terbang wes ngani ngoyo wes nobo. ngani ngoyo ini penting kula aturaken dados kula akhir-akhir ini manjen kula nggih pun ngrasa tuwon, sering kita kitab-kitab tasawuf sing nulung jenengan. Artinya nulung jenengan ngeten. Sampeyan tak wari wiridan sing aneh-aneh kan selain ra paham bingung. Sekarang wiridan yang sampean sudah hafal saja karena dipakai di sholat itu dijiwai sesuai al min Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti wiridan ini kan kita sering baca ketika sujud. Tapi kan ratau roh kepastian maknanya. Ya paling roh pangeran mau luhur. Tapi nak kue atau ngaji aku, kira ya kan tibang aku kan cemen mau sok pangeran luwe luhur timbang aku. Tapi nak bandingannya wah dramatis apa wah Malaikat terbang berkali-kali buat sakit. Itu no betapa terhormatnya umatnya Rasulullah. Mergo ini kesimpulan maca tasbih sing malaikat untuk mendapat itu dadak ngenteni beberapa peristiwa. Kue rasa peristiwa terbang, ya rasa peristiwa macam-macam untuk iki. Jadi cara malaikat ketemu rogen itu iri. Itu kok roh kuhin. Padahal rasa nopo? Rasa nopo? Terbang. Ya rasa duwe sa. ini kula niku nak rebu, ya rebu ngeten ini biasanya malam rebu kalau suci omah naruhan terus mengke rebu injing. Mulang, ya mulang biasa terus mengke jam setengah sebelas ini mulang malih. Kanca-kanca kabeh zaman berapa, murid-murid berapa. Tidak kalau ya ora sungkan murid berapa, sepuh, umure sepuh. Jadi nak salaman ya kula sing nyusup lah sepuh kono. Nah, tapi nak ngaji be kula wong alim kula, dadi lucu dadine. Ya, naik etika Jawa menten itu. Niku tak ceritaan. Ya itu protes pertama. Jadi malaikat. Niku kula nggih berdasar Imam Qurtubi. Malaikat yang sakti ya kasus Jibril Mikael itu terpelajar sekali malaikat-malaikat saksia ini yang tidak mengalami peristiwa proses ketika Adam didadosakan khalifah. Eling-eling ampun sampai salah paham. Jadi yang protes-protes itu bukan Jibril, Mikael, tapi malaikat kebanyakan sing ijek sok suci. Paham ya? Bagaimana engkau Tuhan menciptakan Adam sing berpotensi merusak nopo bu? Bumi atas ja'alu fiha mayusidu fiha wa sikut dima wanah nahnu dihubi bihamdi kawanukot tapi nak malaikat golongan Jibril Mikael itu boten nate terlintas protes pengira. Karena ini diring satu tenggene kowail arsi, tenggene soko-sokone nopo. Ini kita dudono skenario malaikat. Jadi sebenarnya kiamat juga bingung. Roh, roh hal tene, roh terminale, roh macam-macam. boleh aku ora ketemu kan beda kelas kan terus. <laughs> Dadi tak warai saiki ora bakal nopo ketemu. Jadi kok ceritanya Abu Nawas itu disalam kancane. Gunawan titip salam dengan bapakku nggak nabi. Suaranya tak agak ketemu, aku langsung suarga. <laughs> Dari kancane, cangkemmu cek elek, ya, apa mati cek cangkem elek. Lalu kok ya cangkem elek, apa mati kok titip apa? Ini padha karo muni bapak men neraka, aku ora bakal ketemu. Sampe <laughs> ya, enak. Suarane cak aku langsung apa? Suarga. Kita salam-salam tenang jadi suarane cak aku langsung apa? Suarga. Tapi padha karo daerah ini bapaknya tembudi bapaknya itu mati, sekarang ini di salam, benar nanti mati di dalam nih berapa? Kurangnya cak aku kalimat apa? Dia ya ketemu. nama kan karena mesti ketemu aku, tak warai cara ini. Orang ketemu tapi roh jalan ini. Orang ketemu tapi roh jalan. Terus kulon berkali-kali ngaji kitab mulai kitab tafsir sampai kitab tasawuf sampai ilmu hakikat. Ilmu hakikat kalau bukan sekarang ngaji, tapi pun masroh yang pun itu sudah saya minum. Atau istilah ya kita sistomi, saya ini sudah minum tujuh dari mata air syariat. Cara istilah ya kita sistomi. Itu bukan bukan berarti terus mereka mengalami sesuatu yang seru, yang semalik, tapi bukan. Karena kesimpulannya di dunia ini sama. Terus misalnya ini misalnya. Misalnya tentang alam rokok pulau ketemu malaikat Jibril atau ketemu malaikat Mikael itu ketemu yang malam. Itu kalau malaikat Jibril jalan-jalan ke bumi ini dia prestasi. Mereka nganggep melalang buana roh alam di luar malakun. Ya, roh alam di luar so, ternyata jalan pangeran itu ada bumi bareng. Ada dinosaurus bareng. Malaikat Jibril ya dawa. Ternyata jalan pangeran orang yang arah. Tapi begitu juga manusia kayak Rasulullah, sing akhirnya duji arah. Dugi sitrunta ya gawa. Karena ternyata gaweannya pangeran tidak hanya bumi tasya disebut linuriyahu min ayatina. ya. Mulane kula wingi debat kusir, niki kiai-kiai kedah tobat sing maknani guru rujuk teng Baitul Maqdis. Kula nate debat kusir artinya kula yang ngakoni salah. Tapi timbang kula Qur'ane sing salah, asuk kula salah lah meneng ae kowe. Kula ditanggriti ngeten. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam ilal masjidil haram ilal masjidil Iwan di barokna aulahu. Rata-rata kiai maknanya aulahu seputar masjid Padahal seputar masjid Aqsa kayak Gaza dan sebagainya mulai di yang tidak itu berdarah darah mulai perang salib dikit sampai mati. Tapi sampai kita harus kadung biasa maknane aulahu seputar masjid Aqsa. Jadi santri agak tukrungan. Jadi kalangan kampus, kalangan akademi protes. Baru kaya di gak urip-urip napa? Ya, eh, kulon awane-wane enom. cerita baca-baca Quran, nah, nah. aku ya rada nekat tapi ya, ya, tak tafsir jadi masjid. Saya tak awane enom dulu Nabi Muhammad. Allah Muhammad, akan Alasan apa kok? Ya alasannya mergo kadung linuriyahu. Saiki tak kemanane kaulahu ning Masjid Aqsa, linuriyahu ya gune balik ning Masjid Aqsa. mana maknane linuriya supaya nih baru ingsun bu ing kawasan Masjid Wah, ya itu kusna iku guru mutafat. Lah nang ngono ra ono cara nak kudomer kok kewan kowe. <laughs> Jadi waktu itu lalu lahu, Masjid Aqsa, linuriyahu. Muhammad. Iya Iya, rada bener jenengan tapi orang tak takdir. Aku ana takdir tapi ora paham. Bener iki. Sok ana ketemu Allah takokne. Bukan ini cerita-cerita ilmiah. Tapi setelah saya belajar kitab Qurtubi, termasuk kitab-kitab ilmu hakikat, ketika Jibril turun bumi yang menganggap prestasi, tapi wong Belanda, ini Niku nak dolan teng Bali bangga nih tangga tangga ini. Terus wisata kan Kalau balik ke sini tukang pijit terabangga tadi. Wong luar negeri dolan di tuh bangga roh paran. Wong paran itu sih ya Terus wong udang dia ya gede, bangga aku itu udang mau masuk. tangga nih dhewe atau bangga bagi itu Repot. Buat ini, ilmu macam dan jadi perangkat ilmu bisa ditemukan dari setiap teori. Hanya cara mikir ngono itu ora mikir cara mikir. Nah, kalau begitu faktanya, berarti malaikat Jibril dalam banyak hal ketika beliau kunjung di bumi, ya kalau Jibril bumi, ono Mustafa, ono Ruki, dinosaurus, ono gajah. Dia ya, tidak bayangkan kalau di alam raya ono gajah, ono ulo, ono macam-macam. Karena dia tahunya alam malaikat yang suka setek. Karena di alam malaikat hanya ada nopo, cuma dia ada itu jajan, suara yang gemuruh nopo. Karena roh bumi maksiat itu janggal. Nah, ya makanya dia protes. Kenapa bumi jadi ada khalifah? Wong bumi itu mesti gue mak. Iya. Orang gue tasbih, pentas nih mak. Nah, saya kan berarti di Nurul Adina kaji nabi itu luar biasa. Mergo nabi wong bumi, dia tak roh alam bidrodil muntah. Jibril yang malaikat spesial mergo wong alam malakut sering diturunkan Berarti hanya dua beliau ini roh loro kan lagi tahu ramal Allah, tapi sakit di Rasulullah. Lagi tahu raro alam malakut, tapi bener no Rasulullah. Bahwa alam malakut itu lewat ungkapan subhana rabbiyal Mana pulau suwon lewat ngaji ini sampai terbit di jiwa ketika meni subhana saya eleng. Eleng malaikat mau mikrofen, saya apa mikrofen? Mau rulat, titikel no, dari telung pulau enam itu sompol durasi terbang telung puluh tahun ditikel kalau bisa akhirnya dinya pangeran kowe ku laukir tahilan afirro ma'asmiya ketika wa kuwatika lam tasluk sakonobo ini penting kalau terangan sesampai kudu yakin apa sujud berdawe kanjeng Nabi nang hadis suci wong paling parek aku dawe Allah nang hadis suci wong sing paling parek aku iku nabi nalika loh. Artinya ini loh, mereka sering terbang setelah puluh tahun, akhirnya di durasinya ditambah jadi tidak tahun. Pada akhirnya kesimpulannya mau muni subhana Lalu Lah ngono podo, jadi cara ketemu mereka sini iki mau sebelum berdua, lo Lah gak ngelangil terus. Paham ya? lo apa gak ngelangil apa? Mana ya? Nah, ini pentingnya dulu, sendiri. Jadi guru ora sekedar mau subhanallah alam, memang kita tidak mungkin menyentuh nopo menyentuh kekuasaannya om Satu ekstra ngoten. Lah nek menyentuh itu dene piye? Ada dulu ekstra ngakoni nak pancen Allah ala kulli jadi Disebut wa ma qadaru wa nopo hak qadrihi wal ardu jami'an qabdahu yaumal qiyamati was samawati matliyatu. Iya. Mengenai kalau tak cerita, cerita perdebatan ini yang podo ulama itu, ini kan Nanti kalau kiamat, bumi yang dipakai itu bumi mana? Mayoritas lama itu bilang, bumi ini gak ada gunanya. Alasannya, manusia yang ditampung dengan orang-orang maksar mulai Nabi Adam sampai Ilayomil. Ya, kalau pakai bumi ini tidak cukup. Terus sebagian ulama termasuk saya itu berkeyakinan, ya tidak ya pakai bumi ini alasannya tawa tarotil ayat wal akbar bahwa bumi ini nanti bersaksi mungkin sujud mungkin sujud nak bumi ini berhenti sesini kok orang yang mesum mesum itu sesini hilang barang bukti ini nopo hilang bingung tak PKD paham berdoa barang bukti ini nopo akhirnya ulama sejarah ini diganti yang mikir iya nak bumi ini rasi ganti rasi hukum nak di nak diganti barang bukti hilang akhirnya posisi bingung ya, dua kelompok itu ya, posisi bingung ya. lepas itu roh perdebatan ulama di roh tentang kitab pulau di beberapa kali ini sama rata apa makom pulau <laughs> Tapi saya itu selain belajar tentang beberapa kali ini Mungkin kita hadirkan emak, buatan urusan juga emak, orang urusan. Jadi saya itu berkali-kali mimpi dan seputar Ka'bah itu debat kalian ulama-ulama dua kelompok itu debat pulau Karena saya junior kan, jadi semua delok. Ya, seru kan? Kemarin kamu ngomongnya, jika bumi yang sekarang diganti total, lalu saksinya kalau Anda sujud siapa? Saksinya wong mesum-mesum maksiat. ya. padahal menurut semua ayat dan hadis bahwa ini nanti jadi barang nopo. Akhirnya keputusannya lucu. Ya kalau itu di, direnovasi, jadi ya, di, renovasi. Mulanya terus diajak, no oh, ya umat tugas darul ardu, khairal ardi. Makanya bumi ya diganti, tapi orang tempat. Nah bukti ini nak raso taruh ayat lalu wal ardu jami'an Ordoduhu yawal kiamati was samawa tumatu yatum Bumi itu nak kiamat Pusik gegem pengeran Pusik gegem apa gua apa digua Rasa cek nomor di Oh malah itu kesimpulannya gegem berarti jadi di Mergo nak Orang jinggo berarti dibu Padahal misalnya Allah wal ardu jami'an Ordoduhu yawal kiamati was samawa tumatu yatum Nah terus pertanyaan kedua ini yang terus mau. Lara ilmu kita orang sih. Terus rata-rata melihat cerita tua, orang yang erogen itu diganti. Mereka ini keluarga orang orang tua, orang orang cakri dan wah. Wabah, tasir, ijma, ini keluarga orang orang ngomong. Jadi kita ini ngomong, iblis. Jadi wong kita putih kritik ngomong. Jadi kiri utamanya iblis, rambutnya ngomong. Jadi jadin kotak kreteng runtel-runtel itu sabut Nah, lalu ulama separuh debat tuh. Kalau wajah ini diganti, lalu saksinya sujud itu mana? Saksinya sujud mana? Padahal kabel ulama Isma, saksinya sujud juga tuh mungkin timbul di dunia ini. Kalau elek mau kan. Karena kalau rata digenti, berbatu elek tetap jadi. Bersih. Ini kita ganti ya orang. Nah digenti berarti identifikasinya hilang. Tapi nak nanti turun di motor itu aku tetap mau, Tetap mau, Tetap itu. Ya akhirnya balik-balik berdua lama. sepakat dimodifikasi nopo. Nah terus mulai ini dua nanti kalau saya pulang, jangan terus itu tapi nabi nabi kau ganteng. Apa? Nabi itu sih butuh Kemarin kan lu bayar anaknya. Kalau ada nabi nabi ganteng ganteng, perkara kan masih anjir. Jadi malaikat berubah ya. Perangkat. Tapi nak wong ra ganteng, untuk kopi suaraku butuh berjiga. Mergo saya ngamale kurang, perubahannya juga nopo? Ekstrim, nopo? Perubahannya nopo? Jadi paham ini, terus ini kan ngerti ngaji. Terus, cara teori nano ini menuso tak dunia, umpama dikumpul no tak biji, tak biji pari. Ini cukup. Karena elemen yang penting di manusia itu hanya 0,00 pirang-pirang. Walhasil, umpama elemen manusia yang penting ini tuh dikumpul lo tak dunia melinabakan sampai kiamat umum tak biji nopo karena teori itu benar jadi bumi yang saya itu sudah luwes yang nopo belum ke dolian era penting kalau usus elek kalau elek era penting penting kan karena elemen kita enggak itu tidak dibuktikan misalnya kita terputus kakinya nyatanya masih hidup nyatanya beberapa elemen kita kalau hilang kok kita tetap hidup berarti kan enggak esensi kan Nyatanya wujud dulu ke Adam ini. Berarti kan tidak nopo. Misalnya tambahan ke ahli nanullah kan itu mikir, yo iya, banyak organ manusia yang kalaupun hilang manusianya tetap. Berarti kan itu mikir itu tidak pun. Paham ya? Ini pun Lah, kalau balik malik lah dari sekian kekuatannya Allah yang macam-macam, itu tombok kesimpulannya namun sosial. Rasulullah lewat ngaji ini sampai tambah sing dramatis, sing yakin, sing ainul yakin bahwa wiridan ini yang terbaik kita orang bilang karena wiridan ini kesimpulan dari sekian malaikat sing gagal terbang ke nopo. Pakai pakai dari kok mulai maghrib ke nasijud, pak nasijud ini ini. Pulau rasa terbang tahun pulau tahun sudah tahun, tapi pun tak kenyimpul no. Subhanallah ini penting kalau aturakan. Terus begitu sama. Malaikat Jibril terbang di bumi yoga, wak mergoroh jumlah ya Allah. Kasus tiang Belanda terbang di Bali, bagian era karuan, mergoroh pader. Ternyata di semua belantara bumi, tidak semuanya setinggal bumi yang ada di Belanda. Ini malaikat ini kan terbang, itu senang karena ini. Ini bodoh ya. Terus ini kalau sebuah mempunyai rawali, itu terbang ke kakak Ya orang wali orang itu bertanding anak, tapi kita harus tetap. Jadi ini dari berikan tak warai, ini itu jadi wali terbang di Mekah tak kecewa kalau satu kota Imam Nawawi ya, itu Gusti, sing itu terbang, sing bosan, toh kesimpulannya sama dengan saya. Ini itu subhana robbiyal. Jadi sama sombong dikit, tapi bener. Paham ya, sama sombong dikit, tapi nopo. Jadi kalau gue, raiso dolan yang Amerika, raiso dolan yang Bollywood, raiso dolan yang Hongkong. Gusti jeneng kompor rupiah kelon, kalau tembriki itu semua kelon, bagi gue itu kelon tapi nilainya nilai bisa, bisa. Kalau Gusti jeneng terbang di Bali ya kepengen mau pianak, pulau tembriki yang pun mau pianak. Dulu mau agak jauh kepengen senang, pulau tembriki yang pun. Jadi tak warai cara ilmu solusi solusi senang tanpa juga tanpa bersiwali. Tapi benar, tapi tanpa benar. Itu Kanji Nabi mari wiridan umatnya e, subhana rohiyal Allah. Tapi itu tenang bahwa memang kekuatannya Allah tidak dapat tertentu. Nanti kalau suwon kita terus sampai sampai lebih paham tentang Tuhan, sing anut ulama. Mereka nak anut ulama itu ubah. Misalnya yang tadi kasus nyata, yang tadi nabi yang sirik. Yang kalau ini balik pun bulan pun Terus kalau sering memberi solusi-solusi tak perlu dilakukan. Ini yang kasusnya apa? Orang Yahudi itu sangat hormat kepada Allah. Sangat-sangat hormat. Begitu orang Yahudi itu tidak punya dosa sirik. Orang Yahudi tidak punya dosa nomor. Mereka menyebut Allah itu Yahweh dengan huruf kapital semua. J A H A H. Jadi nanti kan apa? Yahweh. Yahweh nak wong Arab, itu yang menilai apa? Yahweh. Wong Arab menerima Yahweh, wong Yahudi menerima Yahweh. Pulau meneliti beberapa kitab Yunani yang Yahudi, cuma tidak punya dosa sirik. Dan Quran sendiri tidak pernah menyebut orang Yahudi punya dosa nopo sirik. Angger dosa orang Yahudi, si Allah menyebutnya wayah kununan tarbiyin untuk ambiya diwiri di kata Kadang redaksi ini anak dia, kata rasulal ambiya diwiri di Jadi dosa yang Yahudi itu memang dulu killer, pembunuh. Jadi dosa yang Yahudi itu sering-sering disebut Quran membunuh para Nabi. Nah, kalau sampai para nabi itu ke ekstrim, karena nabi Ibrahim tidak ada, tapi bagian ayat itu wayak turun ayat nayak muru nabil minan membunuh manusia dan memerintahkan keadilan. Gitu. Jadi tidak harus nabi, tidak harus nabi. Lo orang lucu itu kan saking hormatnya yang pangeran, itu pangeran diberi porsi. Tapi orang yang terima porsi penghormatan itu keliru, mereka orang tanah sih, mereka orang jadi itu paru-parunya, nak orang terhormat itu baru kerjoi istirahat. Saya itu yang kerjoi. Nak orang terhormat itu baru kerjoi nawa ya, Istirahat. Ya, Karena nggak mungkin orang terhormat kalau dikerjakan terus kalau budak. Jadi cara logika orang rugi. Orang yang dihormati itu nggak boleh kerja terus. Sekali-kali dia apa? Itu nak kerja terus kalau apa? Budak. Itu logika yang dibangun orang apa? Makanya kalau cerita ini, ini kita nyata mengenai hati-hati soal. Di semua sunan ada, ini hati soal ada nih. Nah, contoh kita bodoh ini juga ada tapi ini kan masalah saya ini akademis ya, jadi ini tak terang. Nah, yang bodoh ini wah ya gampang, bodoh ini orang kok, mending jadi Mulai gue mendelok orang di hati, jadi ini jadi hati suka pada, terus misalnya rakuta darahnya, suka ya raro, ini lucu. kok ada mungkin ini suka apa enggak? Bingung-bingung repot. Tadi kok orang hati, orang-orang ini hati ini. Saya ini punya lima pertanyaan. Yang tahu ini itu hanya para nabi. Aurojulun, aurojulania, ya, atau satu dua orang. Termasuk saya. yang tahu ini hanya nabi atau aurojulun, aurojulania. Ya, takuannya udah jadab, takuannya. Mas, kalau ya kalau mandir masih Muhammad ya Muhammad akan bilang ya Abdul Qasim. Pertama orang masuk surga itu sarapannya apa mas? Ya kan Nabi yang berjawab, ini pertanyaan tadi. Dia tentu kasih manganan itu iwak babare hati ini iwak nun. Kodoh nak roh iwak nun, kok apa iwak nun. Pokoknya penting ngapi ramu iwak itu iwak tonton lah, <laughs> eh, Karena itu dipakai identifikasi nama kapan Nabi Jabe, ya mau nunggah kan Nabi Jabe. Di dia ada itu, Jabe bin nun. Tapi itu mana hati. Nun itu iwak nun kok. Yang nanti saya sih ngomong dia aja, ini iwak nun, iwak nun, iwak nun, iwak nun, iwak nun. Ada yang berduka, oh biru, marah biru. Semoga iwak tambah makna ini malah misternya hilang. Sebenarnya rasa ini dan tetap nopo misteri. Lalu ya jadi mantap-mantap, panen neng gue pakai faedah, neng faedah sandine cara intelijen panen dia apa, dia itu gak bikin. Eh nanti apa, dia itu gak bikin. Tetap kaya kalau kalau dia udah bener. Buat itu pertanyaan yang paling sensitif. Itu pertanyaan pas itu tidak semua. Ya, Rata-rata terang detail. Yang kelima itu lucu. Dia nggak tahu terang loh Awalnya dia dulu langit itu gini. Nanti Nabi jawab, awalnya alaha. awalnya kan apa? Alaha. Pertama uang belani bumi, pertama dino. Akan Ahad gawe gigi, senin gawe gigi. Nah selosok Allah gawe gunung. Gawe pertama gawe gunung selosok. Kemudian gawe kehancuran. Lalu nak buku kasan peringati mereka di digerajut. Kalau <laughs> memperingati kemudian itu macam Allah gawe korong gawe nopo kan. Lalu rebune di ruat dan kemudian rapi itu nopo. Ya, tapi tetap aja hancur. Lewat ini macam apa hadis sih? Ya. Sampai itu Allah gawe apa? Ganjuran. Ya makola kawwal al korom. Allah gawe apa? Ganjuran. Nah, itu jadi ini gawe itu macam-macam. Jumat itu orang tapi. Jumat itu Allah gawe suaraku. Ya gawe nabi aja, Tapi di Jumat pula Allah ngusir nabi Walhasil kita menjelaskan dengan Nabi. Yurja itu ya virus. Sejak saya abal qasim lau akmam tak. Itu cangkep ya. Sejak saya abal qasim lau akmam tak. Jawabannya itu bener mas. Umpama jawabannya sempurna. Cuma kurang titik. <laughs> Jawabannya bener mas. Cuma kurang sempurna kurang titik. Kanjeng Nabi kan penasaran, mau jelas nanti visitasi apa? Ayah, iya. kan Allah dari bumi kan visitasi apa? Kan berarti akad, senin, selasa, rebu, kemen, jumat. Jadi nanti nanti ketika terakhir jam Jumat aduh, beda nabi merasa ben sesat saya abal kose meluat mantap wis bener mas cuma kurang sedikit yang pomosi sempurna. Padahal pun kaget apa deh sumat taruh kasus pengiran istirahat. Jadi kasus dino tentu gitu apa. Lalu ya uti mau kerja dino tentu taruh cara dekne pengiran apa? Wah murah marah aja nabi. Fatalo ya rawajib wasalamu ala wajib. Sebagai wat wah muruk. murah kok mergo nabi cara berpikir tauhid nabi wala yaudu fikrullah wa huwal aliyul azim. Allah tidak pernah capek menjaga langit dan bumi. Tapi cara Allah segala ya Yahudi, cara rumah Allah, ya kan istirahat. Nah, cara takzim, cara kita nah juga arang ya kita, tidak perlu istirahat. Nah, ini terjadi pentingnya subjektivitas. Karena kita kepengi pati Allah, nunggu latar lapar yang waris min Rasulullah, karena nanti bahas. Jadi gue nyifati Allah istirahat itu bagus. Cara logikanya orang Yahudi. Karena orang yang dihormati, itu dipelihara Allah. Tapi cara logikanya Rasulullah, nggak bisa. Kalau Allah sifat, ya wala Yahudi. Allah nggak pernah kena sifat. Nah, lewat tragedi ini, lewat dramatisasi pertanyaan ini, jadi sekolah nuzuli sama awal di wal ardo wama zainarumati fitati ayami wama sana, belum Aku gawe langit bumi pancen enam dino, tapi wa mas kalah orang berpok, orang menyentuh nah ing kita kok minduhu ben kesel. Kesel. Aku gawe langit bumi pancen enam dino. Tapi bukan berarti setulu tak gue kesel itu orang Lain itu awal dewa pasir alam ayatku. itu mas sabar nggak jadi orang iya. Jadi cerita kan, jadi guru mas pangeran itu kudu nganggur riwayat kok guru suka Rasulullah. Mereka nak nganggo subjektivitas kita, itu rawan sama. Ya kayak ini balik wakil kasusnya malaikat wau simbolnya malaikat pasti yang malaikat kebanyakan tadi. Malaikat-malaikat tarik api cara berpikiran nih. Bumi kok juga dan manusia, untuk penggawean yang manusia itu. Nah, kok bayar sikut? Iman. Atas aludia, manusia itu dia sikut? Nah, tapi malaikat-malaikat ini ya naik ironi. Wong darani pangeran mau Suci kok janggal nek keputusane. Jadi aku dekarum ning ini. Gusti dengan mau Suci, tapi kali ini itu saya janggal. Jangan-jangan keputusan Anda tidak benar. Ibu kan pangeran tersinggung. ya aku mau Suci di dicurigai salah, ada pangeran terus tersinggung. Oh, malaikat saya lah itu diusir ning bumi. Lho ya. Makanya saya katakan, malaikat yang alami ini bukan malaikat saja kayak Jibril, Malaikat masal, Kalau ulama kan menurut saya rukin-rukin ora ora tengah aku, maksudnya ora ora ora ada. Mereka ceritanya ceritanya tentang kan kalau nggak percaya lihat tentang mudah tentang tafsir. Malaikat yang protes tadi kan dia gak yakin kalau manusia itu lebih baik. Sampai pangeran wah hasil nggak saya ketemu yang menuso. Manusia dia salah mereka tak kayak nafsu. Tapi bener wajar tak kayak nafsu. Jadi malaikat dia bukti non bukti disuntik nafsu. itu. Ya. Barang disuntik sebelumnya nunggu, lalu pas mau nafsu aku diperkosa. Barang diperkosa, di nafi terbang, teraiso, bertukar perkosa Allah. Jadi ya, pengenan sih, ya, ya ambil pun mau usah SMS sampai. Kue mau kan? Mau itu tak kan? ngawur-ngawur. Itu nak apa selingkuh, orang SMS sama marung, itu suwi. Itu suwi, apa manjat, itu suwi. Kue langsung, langsung tak parah kue. Terus dia ketobat. Terus dia apa? Tobat. Tobat, ini terapi aku jadi malah ya terus disulap pangeran jadi lintang jahrah. melainkan jadi mitosnya ngarep, nah lintang jahrah muncul, ada orang musibah. Terus Jawa dari lintang apa? Jadi kira sejarah itu. Tapi kalau yang ora percaya kabeh soal kula niki. Nanti ini orang cerita, orang cerita. Makanya saya tadi berpendapat, malaikat sing ini bukan malaikat kayak Jibril semua. Ini Sama sing ngono sok nabi sana api khusir ora ana api mosok nabi lagi apa? Ini kue-kue itu lagi apa? Kecuali seniman, iman, belum macam-macam. Paham itu ya, terus. ini penting kalau aturakan. Dan sampai nak sujud yakin tenang. Bahwa kesimpulan ini sama dengan kesimpulan malaikat yang sudah terbang 60. Mau kan kira tolong pulang tahun ditambah tolong pulang. Terakhir dinya pengiran waktu. Nah, daripada dinya pengiran kue terbang nanti kiamat orang bakal terarah. Nanti bang tetap pada-pada rasuk. Taruh saya ini serasa pelatihan terbang, langsung ya, mungkin apa, subhana robbiyal. Pulau Suwon, mulai bulan dulu, jadi buatnya yang Mustafa, pulau buatan kiat imam, pulau ini buatan sakit, eling pengira, suka samrat, terdapet, orang biaya ini buatan sakit. Jadi ciri utama ngomong para pengira itu panjang nak nyebut Allah, tak syair rumin dujulu julari nayak seorang apa. Orang-orang pilihan itu kalau nyebut Allah makin berdek tenang, panik tenang. Makanya masyur itu ikrimah itu kalau wudhu itu serdek. Ketika masuk Quran bisa. Jadi sahur itu itu rata masuk Quran kapan juga ada yang masuk Quran apa apa. Jadi ya rata semaan lah mencinta. Aku ya harus tahu. Ya tapi yang dibantu gue reto pintar kenapa malah orang orang lorong Ya orang pintar, ya orang tapi ngomong kafir kira ya, tak tersinggung beku, lo piye wer resmine Quran menyebut ayatnya nanti. itu awal nazal ahsanal hadis kita bang mutasyabiyah matanya sifatnya Quran sendiri tak rumit rumin gujuru jumlahi dari seorang sifat Quran itu sifatnya termasuk nopo semua ngomong para pangeran nak maca hati ini begini sampai kulitnya cuma keren Mengenai kali Nabi nak bermaksud surat itu, surat lima aku cepat tua, saja nih aku dicepat no tua surat apa? Mana pulau itu mulai hari tapal Quran, dan aku pulau dari Quran itu pulau susah. Perkara ini mesti wali, mesti wali. Pulau itu dari Quran yang padahal pulau itu nanti mau Quran, nah itu dia penafsir, nggak kita tadi. Tapi sama rasa, mereka sama joran Tapi poro-poro hasil pulau yang ngatain, memang resmi nih, resmi nih tek Quran, sing Quran sing tak syairu, sing jadi begitu, dredek, menterak, apa juru dulu lagi, saya sonah, Allah udah jalan, Allah udah jalan akan kita ke mutasya dia yang tak syair rumin bujuru lagi nah sauna rokaun tempat kali ini juru juru puluh bulu bilang. Dan aku orang gerdek, di orang pasti mau Quran. Tapi tiba ngeran gerdek, di orang mau ya apa? Nah, bandingan itu lu. Tapi nak bandingan gerdek yang pintar atau istimewa, benar itu bisa pintar itu. Bener, bener kok. Bener kok. Zaman ada panah itu rakyat sepanti, panah, panah itu sebenarnya tidak benar Nah ketika Sayyidina Umar, para sahabat dia perang itu sering dipanah. Barang dipanah itu mantep lah, nah ditarik loro lagi, tahun apa? Itu di semua riwayat itu saya Sayyidina Umar ada engkau jumpa pas aku sholat. Itu jajan loro Engkau jumpa pas aku. Jadi pas Sayyidina Umar sholat, dijubuk orang-orang. Mulai pembunuhan para sahabat, ada Sayyidina Umar Ali pas sholat. Aku kan pas lagi, patah ini. Wah, ya Mereka musuh-musuhnya apa mereka yakin apa itu nak sholat, itu sekarang itu ah. nah, Makanya semua proses pembunuhan sahabat itu ingin dari Allah. <laughs> Ngijep rugen sholat, orang-orang pengaruh iku wis makome kira-kira salat iku makome makom. Makom kira-kira itu termasuk dirinya kena Allah kalau betul iman. Ini itu terus setelah terang. Tapi memang beda ya, eling pengirang Panik tenang. Jadi wong-wong para pengirang itu pengirang itu panik tenang. Tak panik panik. karena kan gak tau panik. Tenang ya. Padahal hati Allah niku jadi ku alladzina idza zikrullah. Hati mukmin sapa? Innamal mu'minuna alladzina idza zikrullah wajilat tuh yang kali tuliyat tuh ayatu zadatu. Jadi disebut Allah itu langsung panik wajilat. Nah, ini biasa. Ya muka-muka termasuk iman. Ya sama ya imane wau sing masa wau atus malaikat sing no. Masa. Wah, Jibril boten ngarep. Malaikat Jibril ketika awal nimbali. Itu taruh ada ausol, jadi sendi-sendinya itu berbeda itu nganti jadi gejak di nanti nganti terus ketarik orang. Jadi orang kepikiran bantah, itu malaikat itu. Tapi malaikat kebanyakan itu bantah, usul gusti, kayaknya kurang tepat. <laughs> Jadi kalau ngomong sekuler, bantah Quran biasa ini sudah ketinggalan zaman. Islam harus begini. Karena Islam ini kan zaman dulu, kalau sekarang harus begini. Anda itu bantah berarti itu dia khosya. Khosya ini ini ngomong. Beri to bantah berarti rapati duit apa? Khosya. Mergo wong sing duwe ya, itu rata bakal Imam Malik ora nyatok gampang. Kaya ono budak dikongkon majikan. Kon ngangkat hadi sokro, ikhlas di sokro. Cek waktu itu angkat. Nak pancen budak itu setia tenang, waktu langsung diang. Tapi nak budak itu cerdas, Untungnya apa ya diangkat? Kira-kira ada apanya? Ini kurang ajar. Lah uang sing tenan pangeran ketika Allah mutus kayak ibu sholat, nak tapi mau ayem. Ya sholat ya ayem jera ya ayem gitu kok. Tapi nak sing rodok sekuler pikirane, tak buktikan. Mulane Imam Malik gampang. Beda makome budak sing langsung ngangkat sopro. Padahal ora roh hikmah apa. Alasane tapi dia tetap berstatus loyal. Mereka langsung kami senang. Tapi tak tahu ada apa ya Tuhan. Kalau sekiranya konteks yang kan ya jangan. Kalau tidak ngapain kan berdekat. Nah itu ya. Mana dia gitu. itu cuma sekunder. Orang ketemu aku itu aku. Dan ini yang jadi penyakitnya hari itu. Makanya masuk di hati hati ketika umat Nabi berarti dengan suarga, berarti dari ngumpi. Padahal tunggu itu suarga, di ngumpi dengan khawbir Nabi, sampai Nabi Asadi. Itu dan itu sahabat kabeh itu umat bukan lebu. Tapi kata malaikat, jangan mam. Inna kala terima ada sudah. Tapi ada rokok aku angin berdak udah kue mam. Inna kala terima ada su. Baru kue gak ono mati ku gawe konten Islam gue selalu konten. Dari konten apa? Islam. Misalnya konten Islam. Nah, sebagian jadi sing ekstrim, nah orang aja kuliah dari kuliah nih di gue di paling otak ada segur. Enak pun yang dosa kamu tak ada aku. ya karena kan resikonya belajar agama itu memang tak ada, Tapi cara belajar agama ya resikonya rarok belajar ini. Otak adik agama ya elek, ya, ya. orang rarok belajar. Ya elek. Ya, orang kuliah belajar, ya keduanya ya Zaman akhir pilihannya sama. Sama apa kemudian kasus ini nggak kan beliau angel dari dulu uang khusus itu rakyat. <laughs> Maksudnya pengiran produksinya gak ada mulai di sini khusus itu produksinya terbang. Itu harus tak diminat mana ya itu harus diminat mana tak Gue tadi Buat ini buat gue sombong, maksudnya sampai itu ngani ngoyo. Duit itu nggak tentu nggak ada. Mulai di sini sih itu ya terbang. Cuma sampai roh penyakit dengan tentu terlalu belajar agama, resikonya mau tangan deh. Itu tadi, agama kok logika Lalu Imam Malik anti. Ketika orang Irak tanya, lima ya Malik ada Dari Imam Malik, lam yang komin ulumikum illa lima wa kaita. Ilmu mu karek takok kenapa dia? Imam Malik nonton nonton, jadi berbeda yang Irak itu berbeda. Umpama ana budak, buat kongkong, ikhlas dari sokro. Waktu itu angkat terus budakam sing langsung ngangkat sing itu sudah takok ada apanya kue seneng di seneng sing langsung ngangkat lha iya kue yo ya roh yo ya padha nak apa perintah tentu apa kue seneng sing langsung nurut timbang sing kakean jadi cerita masalah bid'ah itu seru-seru. Nah, termasuk ulama, ini kulon termasuk jenis ulama tahu. Tapi kita berkumpul orang kita kita yang ini apa? Belum dipinum aja ini Tapi ulama udara oleh dari mari negara umat terus kumpul uang kita ya, oleh teman-teman marai sesat. Tapi nama kita akali dengan kumpul uang perdana. itu ibarat seneng kamu, udah mau menolong ini. Ya, aku bodoh, kiai balik lagi kamu. Kiai dia tahu ada agak-agak kadang nggak tahu istri, ya jadi maksudnya itu. Alim ah, tak mulai dulu akeh, wong wong akeh sing provokasi, tapi kalau tahu wong nang ngendi, merta aku bener ngalim besok kan gua. Aku mau nang ngendi dia, dan kalau kalau setelah itu wong ketemu tengah atas, tak apa kus wong kurang nang omah. Tapi alhamdulillah ini ya, kesalahan jalan dan ya ini sih kurang sopan, itu paling dalam gak gak gunung malah. Kebetulan jago ya, kalau anak kalau kayak kata kali kadang rewel. Kadang demi hormat dengan dua orang rumah tangga, lo sudah kok Kau sawah. Oh, Wah, enak enak. Enak mulan, bulanan bejam enam, aku wong ulama ngirim pangeran. di dalam berkuasa itu fitri, tentunya biasa yang mutolak. Ya, Dan kita yang jalan, mungkin memberikan ya, tetap. Kalau anak ulama yang nomor tamu lah, kok. Kalau kuyun-kuyun, kak kosong, bodoh. Muncul aku nama tinggal beli kengo nuwe perpoto nangis. Alasan ya Allah bulan sing begitu cepet lah kok mau meninggalkan bu. Kuin dari kiai perpoto sudah kok kota perpoto. Jadi itu nak pangeran ngagum magum muka apa itu artinya yang perpoto problem. Jadi kue paham deh. Wong pangeran ngagum usul pergi itu lebih rokok tenan. Perpoto nganggep perintah Allah problem. Kalau saya sudah problem ini, <laughs> nah, sekarang Mulane kafe nabi, kafe wali, ku wong-wong akhir, tapi tinggal Ramadan nangis. Mergo begitu spesialnya Ramadan, kok ingin tinggal iki. Lagu niku ini kita nyata. Baru kok cerita cerita ngono itu, toko itu ya cerita. Tidak senang, tidak senang, senang, senang, senang, senang, senang, senang, senang, senang, Mulai paling susah. Cara totem terang dong. Mereka malah malah jadi kayak jadi guyonan. Panjang yo repot, apa logika yo repot. Mungkin itu kiai, kok bodoh itu. Alhamdulillah wis bebas karo Ramadan. Ya, apa susah? Satu Ramadan, Prof. Berarti dia nganggep perintah Allah. Iku neraka wis Lalu kalau saya sebagai ulama dulu kiat-kiat, dia ya, supaya uang bodoh yo ya biasa wae. ya ini orang nganggep problem, yo ya ora nganggep happy ben kedengan. Kulo niku ulama, dadi duwe perhitungan. Mergo nek aku yo seneng. Aku kuatirku dipahami malaikat pencatat, ada nganggep Ramadan dianggap. Tapi nek aku ketok susah, yo wong buka kok aku nopo? Tapi tengah-tengah itu orang ono apa-apa mangga Ramadan ketemu tajam di seorang popo jam bagi sepura nggak bisa ya salam naik foto ya tapi. Ya buat aja nang kan bapak bapak kuno gak berkumpul di nanti ibu dek tonggo-tonggo di mana aku salaman itu tonggo-tonggo di pak atau di masjid kan sama kan kondisi serba kerumun kok. Biasanya salaman dek kuno. Sebenarnya jadi dia. Kurang dia ya, nanti ada tuh. Eh, pokoknya berdoa. Lah yang tak mulyane ada aswat wae nek sabuan kon dasar. lu kula niku wong alim tetep bedale. Ngambung ada aswat nak gampang ngabung langsung. Nak waduh. Kok ora aku terima wong alim mah. Gampang hukum itu sampe. Lho tetep tetep bener kula cara dalil. Cuma nih, kalau mau terkenal, wow, ya, cara taman rakyat, kalau mau, ya, takut jalan. Akhirnya wong rapi ngalang alim tidak aneh-aneh. takut salah wow benar minum aku salah. Enak terkenal ngalim gue gini dulu. Yang siap mentoleransi. Jadi rada-rada enak di ruang nopo. ya. Jadi jam kalau misalkan yang biar iya anak pulau Betul-betul orang di tamu. Eleng pengeran nyifati Allah. So kalau kafir kalau nyifati Allah itu salah. Nah aku nganggep bodoh seneng banget, saja nganggep Ramadan. Paham? Tapi nanti untuk susah banget, yuk ya, sawangan itu sok suci, wae wong seneng. Ya, senang, ada kurus biasa biasa lah. Nah, anak orang bandar Victor, semua nanti anak Victor Victor, semua mereka orang ilmiah, ya. apa? Jika kamu kita apa aja, Victor itu nama hati. Aku kadang tak jawab satu, ada tak jawab hak, pokoknya hanya oleh itu, Mobil truk, terus kan bedanya apa? Mau negara sepuluh seneng. Yang kadung kapal ya isunya macam-macam. Yang terakhir kapal, dadam apa? Kak, udah terus aku mulai ngira poso. Senang aku takut. Terakhir kok, eh kok uang balik ke mirak gitu. Terus orang-orang Irak yang dulu sudah reguler, ini gitu. tuh pernah dipatahkan Imam Malik zaman Sultan Medina. Dia zaman Sultan Nawawi Medina kita kok Imam Malik. mau gue di sudah loro, sing kita ikhlas hari sokro, sing kita langsung ngangkat, sing kita tak kok alasan Gue seneng iki. Mesti dijawab seneng tidak usah roh. Nah, alhamdulillah kowe kenane kenane. Iku muni subhanallah kilala alasan. Iku dhuwur, apa kudu Mergo Tapi masalahnya ya ora roh maknane lho. <laughs> ya ora alasan alasane. Ya ora ono apa? Makna. Iku nah, mari perkara. Saiki tak warai roh maknane, tapi alasannya ora utarno. Wis pokoke muni subhana rabbiyal Mergi masalah sujud itu spesial ya. Kalau suwon mau aja ngaji kulo kalau sujud itu spesial. Suatu saat ada seorang Arabi rawuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus si Arabi itu tanya, Ya Rasulullah, saya ini nikmati kau sudah lama sekali. Jadi si Arabi jadi dalam. selain anak itu ada Arabi yang suka motor saran dari kajian. Moron diri nabi dalam juga. Orang tahu alam alami sadar itu bukan nunggu itu. Saya kajian itu yang diri sadarnya tiga orang. dari loro. Karena tiga apa? tiga. Arabi apa? Mereka baru-baru makin rendah. Mereka rambutnya kering. Pikirannya, terus ada di orang nabi ada awal. Repot uang nak ditegir gak juga, nak boleh duit ora itu, tapi nak utang buka iku. Iso. Aku iku ora marah-marah Mulai aku nak orang marah cerdas, ngomong lewat tuh malah gue gue mulai duit wae. Pamen gue gue ya, ayam. Ngomong marah-marah kurang cerdas, ngeriti kan pindah. Sering nak kandani, cerdas itu gue caranya gue duit wae. Wah, apa cerdas tuh gue ngeriti nopo? Karena kalau orang kampus-kampus ngerjain Islam tak ngomong cerdasan bisa jadi ulama wae lampo gue aku apa ulama gue kabar gue alfiah malah apa cerdasan aku gue aku kok ulama itu so gue jadi perhatiin perhatiin Memang gue mengkritisi presiden, mengkritisi menteri, ya terus cerdasan gue jadi menteri ya. Malah enak gue. Kalau sembulan pintu. Kalau terus akan dia. Wow, ceritanya dia itu kemana? Nah, sandal. Jadi Nabi itu ya ono sandalan sing tukang kula sandal. Itu terkenal. Abdul bin Mas'ud itu sahiban ala Rasulullah. Sayyidina Abbas sahiban ijarah. Sing tukang gawa ada Nabi. Nabi itu tempatkan masjid setiap saat bersawudu bersama teman. Dan itu beliau-beliau itu sebagian nonton sing tiang Arab, sebagian. Ya Rasulullah dari ingin mainan pun puluhan tahun. Saya ini tidak minta apa-apa, hanya minta tunggal. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kulo as'aluka murafaqataka fil jannah. Kulo niku suwun saged nderekno jenengan nganti ke Baru lagi. Mah ora atuk ya tapi jelas tadi gaji. Mau tunjuk ngirmai jenengan nanti terbudi. Mungkin ada tiga hari, tanda lemin jalur duit sepuluh juta, tadi jelas apa, ada gue enteng anjuk bareng nang swarga iku kok iki ora mesti nek ora ape jalur swarga padha ora jelas ya. atau ngelakan peringatan dia ini ngaji ke mereka. Aku dalam enam ke pak. Nah nanti dia suaraku malah apa? Saya semua. Bodoh jelas gitu. Tapi nabi kaget, nu maju, tapi nabi tak kaget tuh. Jalur ke rokok. Tapi nabi tak kok. Ya, aku soalan gue rodani, kok gak jalan dia ya, nih? Bosan ya Rasulullah. Cek gue mulai sih, kok tahun-tahun biro ini meneh. Tak mau ke jalur dia. Ya. Nabi itu yang punya konstitusi kan. Artinya Nabi punya konstitusi gini, kalau dia ahli rokok ya ketemu ampun itu Kalaupun ahli suan itu ya lapor aku, aku levelnya kan lapor itu. Kayak misalnya Rukin untuk aku kan dia muka tawar aku kan tetap berkembang. ya mungkin nak tuan mungkin, ya. tapi awal mungkin mungkin kan tetap ya pengiran kan hasil teman teman Jadi aku banyak yang keputusannya pengiran, apa itu bukan. Coba kok ego itu, itu urusan kelas, benar aja itu. Tetap beda. Mau mau ngapal Quran, mesti ngapal. Mau ngapal rapal, mesti ngapal paham. Rogi air atau bisa tim bordium. Sing rapat untuk bercinta untuk mau bodoh. Orang sering nggak mau ilmu balik. Entah jauh lawan dua yang dikasih. Bahkan ini nanti dua kota ini dengan canggung mau berdua akat barang karuan, barang karuan berdua jadi kanti nabi kan mulai tolong Padahal kan kira balik mana? Iya, saya jalan dia nih, jalan. Bon, mantap. Namun nyuwun ngajari jenengan roh. Mboten sampean roh ben roh spesialisasi. Tapi apa artinya jalan Rasulullah? Fa'ainni ala nafsi kabika trofis. Itulah apa hati. Fa'ainni ala nafsi kabika trofis. Ya satu untuk tulung awam supaya jadi kancar ini suarga, ngekan yang kena rokok. Fa'ainni ala nafsi kabika trofis. Aku jalur hukum awak memiliki pengen kena suci. Iku lagi yang aku pengen kaca aku, gue pengen apa? Karena tak ikut saja di sini apa siapa yang itu mau lalu malah protes, burung-burung nggak ketangkep. Malu tuh, gue pakai uang Iran, akhirnya gue takok nyanyi sore waktu di sini berarti saya ku. Sekolah berarti rasa mobil kau bin nabi, rasa mobil apa? Islam itu yang akar ahli jannah al-dulu dari nabi ada ini kudu suatu sing khas wasif itu pinter. Kira kakek takok, ya. ya, nabi itu tapi tapi tidak kami gitu. nabi, ini kita hati sokai, tang muslim, tang kuri itu ten nabi jadi pak ini ala nafsi kajikan roti sujud. Ya terutama sujudnya ini, jimun keluarai. Jenengan ketika melihat hana rohiyal akhlak, subhana samdan jiwai. Bahwa Allah itu tidak tersentuh. Allah itu maha tinggi. Sampai umpomo, gue terbang dengan segala kekuatan nanti kalau puluh tahun sih sampai malam itu tidak tahu ini kok bakal menghukum tentang sakil arsi tentang sakahnya apa ars itu sokot ngisor kan sakil sokot yang paling apa makanya Rasulullah itu bangga nah ini penting nanti gue ngalim ketika Rasulullah bangga aku itu pas wong kiamat gue kuatir wong pintar Nanti Nabi cuma apiku gua aku waras Faidan anak asidun dikol matil arsi. Kata kewaras itu aku nyekal nopo. Arsi. Itu tiang-tiang alis sabar. betapa tingginya makamnya Rasulullah. Malaikatnya terbang nanti tidak tahu mereka nyekal aras. Nabi pertama kali bangkit itu menyekal nopo. Ada nabi yang disentimen, nabi yang menurut lebih boleh. Jumlah Musa yang kalau nyekal tadi. Terus nabi tak kok. Tidak dia, aku bukan Musa. <laughs> Ternyata tokoh yang lain disentimen. Gitu. Nabi Musa. Terus ngendikane Nabi, "Cici dia ya, aku be Musa." Apa Musa melok insan tiga dene nyekel arah? Apa yang melok insan tapi warak bisa apa dhisik aku? Musa kemudi kemudi, Jadi Nabi sing nyekel arah nyimpen ya sing wonten sing warak Nabi Muhammad dan ya Nabi sinten. Nah, itu luar biasa. Nah ternyata istilah-istilah Nabi untuk semua tasarruf fa'ilni ala nafsika bika rabbi sisi. Bahkan sholat yang ada takbir, ada kiam, ada iktidal, ada rumah nina, ada kiraatul fatihah. Bahasa Quran tentang sholat itu namun nopo sujud. Misalnya, Ka'bah ini untuk siapa? Ini peringatan kalau misalnya haji. Ka'bah dibuat itu bukan hanya untuk orang yang haji. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Al-Ka'bah, ini kita pengeran sebuti Antohiro, Beidia, Lipo, Ifina, Wal-Akifina, wal Jantan lawan tiang sing sujud berarti diurusan nanti kabar. Mereka salah saya itu lagu dimaksud nopo. Jadi uang salah kabar. Nyongkon sing diurusan kabar itu mau uang sing khas. Orang tahu mau Quran. Orang antor biro fedia. Litorifina wal arifina wal rukahi sujud lan sing rukuk lan wong sing Wong ramangan biasa, maksudnya tak sakit ya. Engkau kan berita dari yang sing sholat itu diurusan ben apa nanti sing sholat dulu ya besok dong haji mesti kalau kita tahu ke kakak kita orang tahu nah, masalahnya kalau tentang bahasa hajar aswan mau ambil mana tukang apa ngumbah aneh-aneh Mau ngoten ora rasa kira-kira Nara iso kok parah yo kok dadak. jarak jauh namanya kok ikhlas ya. Karena tidak cerita Imam Nawawi sekarang masuk, sekarang masuk, sekarang masuk. Wah alim alim itu yang Imam Nawawi. Nah berhubung sini Nawawi berkata oh itu Alim alim itu wong Jawa sini Nawawi di rumah, sekarang tafsir murid sini Nawawi di Umar Al Bantani yang Tanara. Sini Nawawi berkata sampah oh Imam Nawawi sekarang masuk. Nanti lagi jeneng Nawawi yang berhubung macam-macam jenazah ngalir jadi kalau atau jeneng Bahrudin nasibnya ngoten. Iya, bapak kula jenengan kula ya tak ora ya siap Bahrudin anak jaban. Lah kula niku riyen tentara terkenal kali peke. Kula niku nek nate ora sakre kok terkenal kali bapak kula ora ya susah waduh tak apa ngomong supi udah diumpet. Sebenarnya kula niku ya dilarang kesane pikiran kalah karepe wong tuwa. Dilarang kula sinar wis seneng. Ya kene ketemu sih. Mau ambil tadi itu kan bro, kitab tak tahu pasti nonton kabeh mulai siap risalah Husairiya terus tak tahu gitu karena anak mereka ya rata-rata nakta bendia politia kondiria macam-macam tak kenal mereka paham belum mereka dia cetak kok oleh pulau selingkuh sufi tapi bapak malah balik kakak perkara itu kalau ya alim peke ya alim apa yang derek tunggal kalau orang-orang dari dia jadi kalau dia bapak kalau saya itu terjadi bapak hak yang malam sudah langit apa sebenarnya saya jadi wombol yang gue iring yang penting untuk jadi orang Mana kan itu kan biasa kan, biasa. Nanti dikit kalau saya belum ketemu mak ya, anak sendiri cuma nyamuk. Kadang anak saya dia senang. Tapi itu saya nikmati. yang dipukul lah, Ngurang yang kurang itu sarang ngulang ngurang. kali kebis. Jangan mau ada ini, Tadi kebis ini kan sarang. Ya, memang. Tapi kalau tak ini menikmati ajaran ini barusan. Artinya menikmati itu saya tidak bisa jatuh. Hikmah yang mulia itu tak bisa apa. Karena kalau mulia misalnya bukan sowan. Jadi kau buka hutang, salam dan sowan, sowan, macam-macam. Suatu saat, betul-betul ngerasa kerasuan kan. Iya. Ya. <laughs> Nah, nanti kita suwe piye? Dina ya ada tamu. Nah, mero, tadi orang ada suwe, orang lainnya biar biasa apa? Nah, kata anak simulan sampai berubah, tidak tahu sampai anak berburu. Nah, kalau ya tenang mawon. Ya, kalau orang alim, misalnya betul mulang, kalau suwe metode ibadah banyak. Kalau orang alim, misalnya mulang apa aja, saya punya banyak konsep ibadah. cara nih usilah roh, cara nih sungkem pangeran roh. Sampai anak itu kan guru kayak gue lah roh kok. Jadi orang mana tenang mau <laughs> kenapa? Ini waktu ada kakak gue diulang ulang, dia ngalih kapo, ini nggak cuma mulut, tangan gitu. Sehingga si Mari Ria, itu nak uang kepengen mulia, uang kepengen mulia itu roh roh, kenapa? Kudu bahasa bahasa itu lama, tapi ngono ya orang arah. Makanya makalahnya Imam Sari paling populer itu Ribernas Goya Tenlah Sutro Muak Noam Berubah Murah Kekal Ketam Jadi saya nama Romo Bertoko-toko Romo lu apa? Saksi itu apa? Tapi kok ada yang komentar itu udah dikit Nah ayo wong man Tapi kalau lebih itu sih komentar Lu kok pergi demo Romo biru Jadi mari tadi Mertin Makanya masyur ini kalau cerita tentang rumah Hakim itu masyur. Dan anak berkajung cek dari ini Loman Hakim gawa ya, khimar. Ya, masyur khimar, mungkin ada jaran anaknya khimar. Ditumbahi wong luar jare wong aneh. Khimar kita ditumbahi. Itu gue yang gandeng. ada anak yang gandeng, kita ini wong tentang tikam. Wong tua kurang ajar ini. Wong tua-tua lenak-lenak ngebak khimar, anaknya kan. Saya gitu nggak sing numpak. Lu anak kok kurang ajar ya. Oh anak bapak itu terus anak itu num. Akhirnya digandeng wong loro. Kemarin mari ditutur kok. Aneh meneh iki pasti tok ditutur. Akhirnya anak bambu ngoten tak tak aku aneh dia. <laughs> Jadi biru. Mane wonten imam masjid tuan kula. Kujinan kok sering ngritik yang iki kok maksudnya iki ya tetangga. Wong iki tak lu ape, tapi jadi dalan-dalan ya ape. Apa ape? Nah, nong kesasar, tampaknya wong dalan orang wong iki. Terus nak ana wong kecelakaan timsar gratis wong dalan-dalan. Oh, ana sejarah kecelakaan itu lho wong iki kak. Mesti sing nurung. Jadi Allah gawe timsar gratis wong sing yo yo. Lah pangeran kudu dipikir terus ana. Lu sih dikecil pengeran maksiat, tapi nak dalam gitu itu. Lu nak sing maksiat dikecil pengeran maksiat, tapi rasa buka wong sing ning. Padahal gue ning masjid ngate ambisi ngikut imam dia ya maksiat. Mana anak. Terus ya itu paham. Samina wa atna. Eh. Pasti kebar paham lha iku ora mati ape ngono gua. Soale mau sampai aku tanpa ora alasane ya malah ape Mana rata-rata wong alim luwih toleransi melihat fenomena sosial. So Allah mbek wong ning dalam-dalam hikmah itu. So, kalau kecelakaan itu paling cepat dunia polisi, dunia tim tarsi itu. Wong dalam-dalam. Itu dipersiapkan betul sama Tuhan. Ini yo seneng, sementing ada budi jagungan kekancanan segala. Budi yo ora seneng, kok ora rara ramek delok ini. Pak, Padahal nae lah, jono kok. Iku sekali dia gak aku wali tenang. Wong ora bedani, wong ngono sapi. Sing masalahe kadang ketemu tukang ngancam wong malah gitu. Mulane nah, zaman Nabi Syuaib syaratnya ngene dalan sito wala tasudu bidu tu itu na wa tasuduna an sabila. Terus jagungan ning dalan boleh, tapi cuma lagi wong ku ibune tukang ngancam. Jadi iya, Nabi Syuaib di rumah-rumah yang tradisinya udah gue. Makanya kalau ketika itu rata-rata ketangkeman. Kalau yang perapatan beda mau diri alasan. Suara kok kuat. Padahal maksud kula itu ngakoni banyak sebagian rahmati Allah di sisi wong ning dalan. Mergo tidak ada pintar gerak. Ya, pintar kan nanti ono kecelakaan, ono kesasar ayo sing nulung. Tapi kalau misalnya kamu, tapi tukang malam juga nyoba di dalam, kocok. podo. Wong yang senang masjid ya gara-gara imam masjid itu dan anu podo wae to. Kadang masjid tidak dimasuk gara-gara apa? Imam ini. Ya. Lama telah maksiat mungkin di gedung agama maksiat itu tidak itu kita kan takok di gedung agama itu apa? Eh ya, nah, maksiat nah, yang di masjid jadi ikut wo. Maksiat yang di masjid itu ikut wo. Nah ya? maksiat yang di dalam itu itu. Dalam maksiat yang masjid itu itu orang lucu tuh. Paham deh. Masa maksiat yang di dalam wujud imam nopo? Orang lucu maksiat itu proporsional mesti maksiat ini apa? Proporsional. Pada di pulau suwon dengan pulau merasa kuat tenang ya. Pulau Yarawa, pulau Kapan, tapi pulau itu sesuai dawe ulama para wali. Ida napa ida fatokta faktukka anaka khutbah muwati. Kau nak khutbah atau nak sholat, kau itu bisa standar kalau mau Makanya ini standar. Saya kalau ngasih sini tak nyanti semua yang sudah di rutin Anda ini menjadi berkelak menjadi bermakna, mergoro filosofinya. Jadi tadi, kalau tidak tahu wiridan yang anak-anak, kan khawatir kalau sampai berapa? Masih yakin orang khawatir. Aku kan kadang ngapal. Yakin, yakin orang tidak paham. Yakin tidak paham, ya, yakin tidak paham. Terus, no, terus, no, terus, no, kalau yang bapak itu dididik macam. Nah, aku kayak kiai akan pelaporan berat seneng. Bapak gua tuh nanti kiai ngantes wafat nggak pelaporan aneh-aneh betul. Nanti lah kerja dari saya. Iya, ambil pelaporan. Ambil pelaporan dari gelar. Nang santri melanggar sama wani aku. Nah, ada pelaporan kan aku rasa kosong diwana ini tahu lah. <laughs> Ternyata kiai ini akan pelaporan. Akhirnya ngaku. Enggak, harus apa? Dan bukan loh, ini iya, jadi kiai. Benerannya kan dulu. Gue tak kok tak ngerti di pulau. Gue tak ada di rambut. Tak ada di rambut. Dari papa, yo ora usah kandhani gede ora krasa agak nurut. Ibu pegang dari bapak kula yang pahamin paham sufi. Terus kula eling Abdul Qadir Malbineti, kula dinawari salah kuseria. Ya. Balik Qadir Malbineti waktu wali tok ngomong nggak terkenal dengan Abdul Qadir. Iku masyhur. Kalau ada Abdul Qadir mau pesantren ini ngomong gue. Ya. Tiga duit dari lagi sepuluh ribu itu kok nonton geng. Tak apa. Nah, ini ibu daging larang, bukan cukup beli seperempat, regane rong puluh ewu. Sampai aku jadi gampang. Ya nak ngono murah macam dia, Mantap ya, kok. Murah mas putih lah, gampang sepuluh ewu bukan angkel kok malah. Apa? Murah no, maksudnya uang sepuluh ewu ya oleh kok malah per kolong ewu. Gue nakal lah, ya yang murah no, no kok bayar satu buku. Ya. Jadi kita ini murah meramalan yang sufi, ceritanya rego naik, protes ya. Naiknya gimana? mana? Wong orang solusinya ya, rasa tunggu. Tunggu gampang. Nanti arti suhu. Gawe murah dongnya. Muridnya cek apa? ini kemauan buat tenang. Saya kok malah kon Akhirnya aku ya nerang Maksudnya yang musim kubu orang satu. Jadi kalau rukun mau roh. Rogo inopo anak orang roh. Ya. Orang roh. Inopo anak orang roh. Udah fitnah ya. ya Wong solusine. Iku carane dadi gitu. Tapi kiai yo ngono, nak supaya kowe ora tersinggung tangga melarang ya kan. Jadi kan ora ketara nak nentang kowe. Nak kowe sering ngandani ya. Beda terus koyo nopo? Muga gak mergani aku. Tak omongi bulat. Iku siri ini. Ya anut kula kowe kena, ora kena, tapi kalau sudah nutrik trik menjadi kiai nopo sufi. Nah, kalau nggak tahu kecewa penjenengan, ngaji tahunan untuk ngelihat itu kan buat nanti kecewa. tenang nanti kamu sih, mesti tak anggap itu utruku gitu sih, mesti kalau murah lah ya, no? Akhirnya muridnya guli, ya. oh pulang sahabat larang kan, murah tak tubuh ya gak mata. Kan, jadi mulai lagi kerasa tambah, misalnya yang dia, wah gila es larang, sing apa dia, ben pak mobil-mobil loh, nah, kayak murah lah ya. Ini orang sana kok. Terus, aku tetap pikir ngerti, ternyata wong sufi cerdas cerdas lucu loh, solusinya itu. Dilapuri tenang-tenang, ini tetap balik, kalau kau menun. Tidak, jadi artis dulu, artis mana nih gaya murah waktu ini. Mulai kita apa? Wong ini cuman badan cukup, kok gaya murahnya, pokoknya mulai murah cukup, nak bolong ewu. Malah aneh, apa? Akhirnya gurunya terang-terang, tutup, bukul, ya rausan apa? Tapi eh, aku jadi murah buah, gelap. Mau kerasa nopo? Buat negara Fakwa al-Malaku, Subhana Rabbiyal, ala mulai kesunan hari nasum maka nopo sholat subuh dan nopo nopo sabihit marofidal alladhi kolako nopo di sifat dengan kita sampai terbang terang. terbang jadi wali kata Imam Nawawi di Pulau sering Imam Nawawi, Imam Nawawi yang ngarang Masmur duit yang dalam dalem. Niku tukang mergode, tukang sabune masjid Rawahiyah, Madrasah Rawahiyah. Nawawi itu melarat sekali, dia itu miskin sekali. Dia pernah haji sekali. Teman-temannya sudah berkali-kali haji. Itu hampir secara medis sekitar jam kali dahulu. Itu Madrasah Rawahiyah ditutup. Madrasah Tengah Maskus ini ditutup, dikunci. Nah, sing jaga kunci ini kan film tentang pinggir Imam Ini baru pendek makhluk, kena akan jadi wali, rasa jadi wali memperkara khidmat aku misalnya. Tapi itu juga ya, tak dalam ini Nawawi. Malah itu kedalu ngarang kita, gak tau Yang betul itu ada nunggu sinau dulu, 10 menit, 10 menit. Tapi tak dalam ini tanggung loyal itu, lalu atau turu. ini tak pasti diganti, ini nopo. Ya kan mungkin tuh sebelah ini. Jadi bodoh ratau turun nih, kita orang Cina loh mereka Cina. Jadi orang alim, jadi orang Rukin ngenteni nabi semua rokokan. Rapopo, masih penting siap nopo. Murah terjadi kembur. Anu kasus sebenarnya. Berarti lagi cerita tenang nih, wah. Sama yang ada lihat di muka kima, muka kimanya kitab Majnun, kitab Raudh, karangan Imam Nawawi. Ya, karena kalau jam setengah dua itu metu, metu terus Lah orang dulu itu kan sedihnya itu kolam ya. Mana nabi nak bahasa nabi buat nabi sedih haus, haus itu mana nopo kolam. Makanya kalau kita pakai kasihan dia wali-wali ada melihat nopo kolam. Sedih kebudi tapi alami, ngirian kolam. Kalau niru nabi haus, nabi. Terus mana itu? Kalau itu itu metu, metu tanpa tahan itu juga banget. Itu tuh Awet tak dalam. Ujung-ujung wis tawaf nang Padahal dia kan jamak ya. Ada tawaf nang terus terus mulai. Mulai terus mlebu kamarnya. Sesuai tak dalam itu pikiran. Aku nak turun Dan mulai. Dua gila kata dia. Sesuai paham. Yang akhirnya ya paham aja itu dilak atau pengeran. Mereka dianggap pendera. Terus malam ini. Kue itu mulai kayak suasana nabi sebenarnya nawar nih ngobong suarga. Mau modal sih, mak gue mau nopo sam. Dan ambil kena belum aku bawa. Nah itu terus jadi mitos, mulanya sate kit pak kiai, nopo nopo. Aku nanti bawa sandalku mau mitos. Enak ini kayak gimana, aku tuh gue sandal lo. Ya, sertifikat, kamu itu di duplikasi. Gitu. Jadi Imam Nawawi itu saking rahmatnya, Imam Ghazali sakit tawaf dan kafir tadi tadi. Padahal dia itu budi sampai Lalu Lalu cune, Imam Nawawi ditanya orang, jangan ya, kok nama saya ngotot sebab ya? sebab ngarang fikih. Karena dia spesial ahli nama Oke, makanya orang kalau belajar tafsir mungkin nggak ada yang meninggalkan kolam Nawawi fil Raudhah, kolam Nawawi fil. Saya alhamdulillah dekat sekali dengan Imam Nawawi karena tafsir sering baca karangan-karangan. Sehingga Istri kula nu masak tenang, gimana ayu merindek. Jadi khawatirnya nak lalu seneng nang nawi sesumber itu apa? Ini mau omongin. Aku sing lakoni ra uji mati kok kok. mana, jenengan mati enak di swarga kalau aku lara. <laughs> Wah, bahaya. Ternyata begitu ya cerdasnya dia di logikanya sendiri. Ya, ternyata orang tuh punya logikanya apa? Ya karena logika itu ambil berarti ya gue dia, keberatan. Tapi aku itu ya keberatan yang betul-betul. Tapi gue tidak karena aku lihat Misalnya, kenal mati kan keberatan. Dia ini boleh bunuh sopo. Imam Nawawi samping keramat, sampai sing dari mawon sampai dari tuang terbudi. Selama dari ke alam wafiati ya, itu bagi Tuhan mudah. Ini wow balik tengah ayat wow. Merkoh hati kote jarak itu was sama waktu makhliyatu. Ya ini sebetulnya waktu itu bisa diringkas jadi sebenarnya dalam teori fisika mana saja itu ngaku sebenarnya alam raya ini bisa disingkat karena ada lorong-lorong, ada lorong apa? Jadi kasus pian pesawat-pesawat yang ulang alis itu cepet kan ngoten. Jadi misalnya mau ke Mekah, itu pesawatnya nggak langsung terbang. Nunggu bumi itu geser. Pas bumi geser pesawatnya tuh ke atas aja. Jadi pulau ini bukan ahli teknologi, dan pulau belajar kita tuh banyak sekali. Mulai kita wong waras sampai orang jaga. Kalau nah, jaga tuh yang paling tahu teori waktu. Jadi makanya Nabi itu kalau teror ya naik saja ke atas. Iya naik saja ke atas. Sambil nunggu putarannya bumi. Pak bumi putar, nengisar tempat hujan terus turun. Paham ya? Nah waktu itu bisa begitu, makanya pesawat yang cepat itu enggak murni teknologinya cepat, supersonik itu enggak. Sebagian tetap manfaatnya pengetahuan, nunggu mutannya nopo. Paham ya? Jadi itu makanya semua teknologi itu sebetulnya hanya 30% menopang kecepatannya, 70% itu ditopang sains pengetahuan. Pengetahuan. Karena Anda tahu bumi ini masih buta. Lalu kok para nirono, entah ini wae itu. Entah ini mungkin kirane nopo. Lalu ada cerita ngaji yang beri, Abu Nawas cerdas-cerdas ini selamat kalah di ditompo tidak ahli Gue iso nerangno teori bumi bulat bola lan iso nerangno bumi berpu. Aku nama saya iso bantah ya apa. So dene dengan ilmu anekdot ngatur di wong ilmu. Mungkin mau mantel, tak tahu ngalah no cerdas ya, kecuali sih tol. Nah, jadi ini kita amat, kalau belum ragu di nomor. Jadi kalau Anda di, di titik ini Abu Nawas kok jalan terus, pasti suatu saat sampai ke titik ini juga. Karena bunyi bulan. Jadi ya, semua tak nggak kalah. Nah, suatu saat tangganya ini kemalingan. Kenapa? Sudah waktu lu, tahu kemalingan. Mali melayu di ngetan. Barang ngetan, Abu Nawas melayu pulang. Melayu aku, Abu Nawas. Dia tak bilang, malingnya, malingnya tak mau bedak. Oh, nanti kan ketemu di titik yang sama aku, oh, ahli falakit kamu. Ternyata teori ini dia ini mau diguan guyonan itu. Aku kenapa tuh gue dari so ngalah. Toh nanti ketemu di titik. Kita bedak maling, nak nyetan, bedak nopo. Nanti pasti ketemu di titik. Jadi sebetulnya kayak Imam Nawawi itu mungkin sekali itu tadi karena tunnel time atau lorong waktu itu pasti ada. Belum nanti belajar beberapa sing aktif yang hitam karena saya tahunya hitam. Itu memang mungkin. Cara teori itu mungkin sekali. Selain dibuktikan ya, sekarang ada pesawat orang alik macam-macam supersonik. Tapi sebenarnya memang sebagian besar itu ditopang pengetahuan. Pengetahuan itu tadi. Pesawat-pesawat super supersonik itu sebenarnya nggak langsung ke tempat tujuan. Dia naik saja ke atas. Sambil apa analisis gerakannya apa? Nah, kecepatan gerakannya bumi yang mana yang jadi objek tujuan itu yang jadinya tertinggal di tujuh. Kalau manual kan di, di tujuh langsung arahnya. Kalau yang lebih canggih enggak, nunggu muterin apa? Jadi ya, dihitung lah, jadi ya, muterin pas ini, berangkatnya juta ini kesuwen yang tetap ayo orang Gimana gitu, ini apa? Terus dia nah. Jadi itu mungkin sekali kalau ulama-ulama kayak Imam Nawawi itu tahu disebut dalam NCB disebut salil waktu, ngelenteng apa? Nah ternyata itu sama dengan teori Quran saya was sama awalku yang ini. Semua objek antara saya itu dalam genggaman apa? Tuhan. Matuliyah itu dilempit. Jadi faktanya bisa dilempit. Ya ada kain. Ya jatuh sama kertas luar. Ada yang luar. Ini kertas luar kan luas. Luas itu kalau ini luas kan sangat menganggap jarak dari kalau nak memiliki mari bingung. Selatan ke utara. Ini kita selatan, selatan ke utara. Kalau mulai teng Yogyakarta perasaan kula nak sholat lagi ngeta. Nganti tak niki. Nah, kula ge seneng bingung kerja ketok lemah menungso nopo. Jadi kula ora tau njuk nyelami, dene tetep Jadi misalnya ini dari selatan, tapi bingung kulon apa mergo ekstrim petang kulon, cara Allah itu sholat masih ngalor kan bingung, nak ngeleng-ngeleng kan. Angin, ah, ya, nak walian kan. Pokoknya cara wong kulon, cara aku, ya di ekstrim bingung. Tapi ada enak, nama-nama. Oh, Kalau ulang langsung itu bulat balik enggak sekarang ini apa? Nah, makam pulau kan bukan enak matu alu pertama kali. Mama jadi bingung, baca apa? Jadi ini misalnya selatan. Semut nak melampaki mriki. Dugi mriki ini nyongkone ada, ada matapa. Ini namanya mata jarak. Karena dia kerjanya konvensional, yaitu kok hidung ngalor. Tapi bagi saya yang megang kertas ini, kalau ingin cepat, ya diginikan saja. Jadi ini cerita dulu, namanya diutik. Sehingga semut yang di ujung sini, sekarang jaraknya hilang karena sama Allah di sini kan. Kan langsung ketemu. Lain ulama-ulama dua jatah kalau waktu dua jatah di lembeng no. Jarak sama waktu di lembeng itu jarak no. Antara alam ini kan. Jadi yang di lembeng itu malah sistem udaranya, sistem atmosfernya. Jadi atmosfer dalam, atmosfer luar itu, wasama itu dalam sistem obdosilah. Nah itu semua ulama beda itu. Paham? Ya tapi enak ulama tenang, dalam ora bangga. Jadi kasus kulon dia ngertos. Tuak tengkapa gak mulang rukin. Itu ya, baru kan mulang rukin. Mereka nyelamat nolong kan rokok. Nah tuak pak dimosun. Makanya menawa itu ketika ditanya, kenapa anda tidak sering tuak? Aku nak ngarang aku itu gue sarap kayak kan Karena berkali-kali itu juga nabi pak ngarang kitab. Ya karena dia pikirannya sederhana. Nah, ulama itu yang ulang ini, yang jadi ulama kenapa? Misalnya juga tak terbang sama miber, ya, lah boleh ulang kapan? Nah, ini mengenai ketika tanya kenapa anda tidak bangga gawe nanti. Atau dari Ya tiru bilah Allah. Nah aku bangga dengan miber apa yang mana? Jadi malah jadinya, nah aku bangga dengan miber. Kayak nopo? Mana mana hitam. Wal hitam tamsi ilmah. Iwak sudah aku neng nopo. Karena aku banyak tawalannya Allah, aku bangga mergo parah pengira. Pengira mau nolong ini Jadi balik malam ini sambil nak cerai to terbang, sekarang kunci sing terbang termegah di parang jenengnya sing mriki di parang. Mergo kayak nama walu, jiwa mawaki ning diweke maket sujud yo ning kono ana lidane. Balik malik subhan rabbiyal. Rasulullah tak suwun suwun solusi ini yang biasa dan Allah ini dikani kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'inni ala nafsika bika fa'inni ala nafsika bika aku saya itu kita dari Nabi gue wae itu kalau saya ben ada yang suci itu berarti ini rokok anak penting harus terus datang kok kamu Pak <laughs> Es dalam Salim Boni wis didikan nopo tuh. Tapi ya ini rakakan pelaporan yo ora penting. Karena akan pelaporan baru wis tapo yo guru. Tinggal guru persilu kok perbaikan aku kan repot. Tapi nak rakakan pelaporan malah ya rahmat rokokan ya rahmat turun bin Allah. Rahmat keberkahan bin Allah. Kampanye dari wali para terakhir rakyat benar. Wong syarat menuju swarga gak kudu wali. Kau akan mangkola lah dari wong mukhlisan biar ya Apa kalau dari ya, wong mau ikhlas? Jadi sudah wong. Karena ikhlas sih, ini syarat gak usah takut alatan. Gak ya, gak usah takut nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan yafuqu asma'a إلهنا لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد إلهنا أنت خالق السماوات والأرض وأنت خالق ولم تجعل يا الله إذا عبد وغفران وسماحة ومن علينا يا الله بمغفرتك الواسعة ومن علينا يا الله بالله ونحن يا الله علمنا أن أفرحك ورحمتك أهل الجنة إلهنا يا الله عفوك يا الله كلني عليك ورحمتك تلقي وبحق سعة رحمتك يا كلني اللهم صل وسلم على رسولك وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على ما علمنا حقا وعسى ما عدنا ما عرفنا بك عرفا أنك سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك سبحانك اللهم بحمدك السماوات وسبحانك يا ولي ما أحصى وملء كل شيء وملء عدد كل شيء سبحانك يا ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلهنا أنت قليل السماوات والأرض وفاطر من فنور قلوبنا يا وحيد القرآن ومحبة أهلك hatta namsiya ya Allah fil nas ma'al Qur'an wa ya yakuna Qur'an lana qadinan fi qabli mulkan wa rasulullah wa min an-nari tasfitra wa hijabar la Subka alina ya wa min subki tasanina al-waqti Waqtim lana ya wa sa'asa al-abadiyah ila ya wa narjuka wa anta khairu mahmudin wa rajuhu insya Allah fi Assalamualaikum. ya Allah wa